gitu. Cuma ngelihat. Nah, yang sebelah sini bisa merapat nih banyak tempat kosong. Nah, masya Allah. Kayaknya sih lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul Mulku. Kita nggak punya apa-apa aja. Terkadang kita sombong dengan apa yang kita miliki dengan kepandaian yang Allah berikan, dengan rizki yang Allah limpahkan, dengan rumah mewah, dengan mobil, dengan pekerjaan, semuanya milik Allah. Walahul hamd. Berikan sesuatu itu kepada engkau huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Masya Allah Aneh ini mau ketawa aja bang lihat jamaah masuk dari pintu itu kayak gerombolan mau masuk raudhah aja. Jadi dijagain gitu sama <laughs> panitia nggak boleh masuk. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Antum. Siapa namanya? Rian. Rian, anak saya dia buat antum. Anda mau tanya ini. Baik, antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali sholawat buat Nabi? Kira-kira antum hitung berapa? 5 sampai 10. Benar. Kenapa kok cuma 5 sampai 10? Enggak ada zikir yang lain ya? Masya Allah, Masya Allah. Ini orang baik kayak gini jemaah. Tapi ala kulli hal, ana ingin mengingatkan kembali tentang fadilah salawat jemaah. Sallu ala ala Allah dan ya sallimu satu kemuliaan selawat yang terkadang kita lupa Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab kalau engkau menjadikan waktumu semua untuk sholat Bukan lima kali sholat Bukan lima puluh kali Tapi semua waktu-waktu lenggang Waktu-waktu luang itu digunakan untuk bersolawat Tuk faham, Kegalauan akan hilang dari engkau Enggak ada kata sedih itu nggak ada Itu di dunia Kita akan mendapatkan kebahagiaan Dan di akhirat Wa yaghfirullahu laka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wa abkhalun nas dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tentu. Tanggal berapa? Tanggal 17 ya jamaah. Masih tanggal 17 tentu. Masya Hah? Dua empat jemaah. Dua tiga. Ada yang dua dua. Baik, yang dua tiga. Jemaah, ini udah malam nih. Betul dua tiga, bukan dua empat. Dua <laughs> Baik, ada pilihan. Baik, jamaah yang belum selesai puasa Syawal jangan lupa. Kita sudah tinggal sepekan lagi meninggalkan Syawal. Ingat kemuliaan puasa Syawal ya. Buat orang-orang yang malas puasa. Buat orang-orang yang malas puasa. Kita terus terang tidak semuanya pandai berpuasa. Ada orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kau ingin mendapatkan pahala puasa setahun, ya udah puasa Syawal. Nabi Alaihissalam bersabda, ini kita bicara hidayah. Ramadan sudah berlalu. Di antara bentuk diterimanya amal orang di bulan Ramadan, di bulan Syawal dia masih berpuasa. Tatkala semua orang sudah tidak berpuasa, dia berpuasa. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikutin dengan enam hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr. Seakan-akan dia puasa setahun. Jadi antum kalau malas puasa ya udah puasa <clears throat> puasa Syawal. Masih tersisa enam hari. Dan bagi yang punya utang bayar utangnya dulu. Bagi yang safa, bagi perempuan yang datang bulan, ya, hendaklah dia membayar hutangnya dahulu. Kemudian dia setelah menyelesaikan kewajiban, baru dia mengamalkan yang sunnah. Karena Allah cinta dengan hamba-hambanya yang menyelesaikan yang wajib, lalu ditambah dengannya yang sunnah. sunnah. Hebat Tadi imam di rakaat pertama baca surat apa? Anak kasih hadiah. Yang bisa jawab imamnya doang. Ada kasih hadiah. Baca surat apa ya? Makmumnya. Menahal ayat berapa? Betul kan Ustaz Anal Ustaz? Tadi anak tanya cuma suratnya kan, bukan bukan ayatnya. Nah, Makumullah. Ya. Kita tidak boleh pernah bosan berbicara tentang hidayah. Karena sejatinya tiap hari kita minta hidayah. Pernah antum bosan baca ihdinas siratal mustaqim? Enggak pernah dan kita terus membaca. Dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbincang tentang hidayah banyak sekali. Bahkan dalam urusan dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Kata pada Ingat nih, ketika kita mau ngajak orang jangan mengajak kepada kelompok. Nah, seorang pendakwah, seorang ustadz nggak boleh mengajak jamaahnya untuk ngikutin dia. Lah, ajak ke, ke siapa? Dengan cara yang hikmah. hikmah dan amal soleh. Artinya yang berdakwah hendaklah berilmu dan mengamalkan ilmu. Ajak mereka dengan mau hasanah. Mau hasanah itu diterjemahkan adalah nasihat-nasihat baik yang berisi dengan kabar gembira dan juga ancaman-ancaman kepada mereka yang tidak mau mengikuti jalan kebaikan. Wajadilhum billatihi ahsan. Dan terkadang ada orang-orang yang sudah berilmu tapi ilmunya salah. Maka di sini ada dialog dialog ini riskan dengan permusuhan. Orang kok dialog biasanya emosi, maka Allah katakan billati hiya ahsan dengan cara yang lebih baik. Gak sembarangan orang dialog. Makanya antum yang hidup di dunia maya kadang kadangkala sibuk dengan dialog debat macam-macam, kadang kadangkala grup isinya debat. Ingat billati hiya ahsan dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbimu itu lebih tahu dengan siapa yang tersesat dan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan berkata untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang hadir di sini jangan tergiur dengan kebaikan yang kau lakukan terlena dengan amal soleh yang kau perbuat Jangan tertipu dengan hafalan Quran yang kau miliki. Mungkin kau dari Al-Quran Karim. Bahkan ada yang sudah naik tingkatannya kepada hadis-hadis. Ada yang dahulunya tidak sholat di masjid sekarang sholat. Dan merasa aman. mungkin masuk surga sama. Siapa yang tidak berharap? Tunggu. Nah, Masya Allah, masa nggak pakai gelas? Ada-ada, zakat, syukur. Masya Allah, Zakla khair. Bismillah. Kenapa kita tidak boleh merasa aman dengan kebaikan kita? Yang pertama, dikarenakan setan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Bukan berarti orang yang sudah rajin ke masjid Orang yang sering datang pengajian, setannya berhenti godain dia. Zina. Alhamdulillah tangan anak, Alhamdulillah. Putus asa. Sumpah sama Allah. Qala fabima aghwaitan wa an aiman Allah karena engkau sudah dalam kehidupan ini duduk di jalan-jalan yang aku akan datang dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada. Kau bisa duduk di majelis ilmu ini karena siapa? Setan akan membuat engkau untuk Masya Allah. Majelis ini. Sehingga sudah datang ke masjid. Subhanallah jemaah. Ini nikmat. Anak tadi di pesawat sama sama krunya konser musik satu pesawat ada satu yang udah ngaji masya Allah dia sama sama besar kata dia anak udah ngaji apa apa bawa tapi kalau besar duitnya dia keluar tangganya masjid gak kemana? Insya Allah kau masuk surga, kau bisa ini itu. Iya, itu harapan. Tapi ingat, yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Ini orang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Fakana yaktubu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, dia juga penulis wahyu. Bayangkan hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan dia menulis untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi akhirnya dia bergabung dengan pasukan orang-orang Nasrani. Bergabung dengan pasukan orang Nasrani. Lalu dia mengatakan, "Ma yadri Muhammadun illa ma katabtulahu." Sallallahu ala nabiyina wasallam. Muhammad alaihi salatu wassalam itu tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan buat dia. Orang ini merasa seperti itu. Fa'amatahullah. Kata Anas bin Malik kemudian orang ini mati dan dikubur oleh mereka. Dikubur sudah. Pagi harinya jasadnya keluar dari tanah. Apa kata pasukan orang-orang Nasrani? Ini kayaknya kerjaannya Muhammad bersama bala tentara sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Digali lagi lebih dalam. Kemudian dikubur. Besok paginya keluar. Kata mereka masih mereka nggak percaya. Ini ketika kerjaannya kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didalemin lagi, dikubur besoknya hari ketiga dalam kondisi dia di atas tanah. Baru mereka sadar kalau ini kayaknya nggak mungkin pekerjaan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kaum. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini bukan kisah. Kadang kala kan banyak cerita-cerita mayat dimakan belatung. Ya semua mayat dimakan belatung. Antum melihat azab ini hadis Rahul Bukhari Muslim. Dan antum lihat bagaimana azab buat orang ini Allah tampakkan di dunia buat pelajaran bagi yang lainnya. Ini orang dapat hidayah jemaah. Ya, Hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu ternyata dia manfaatkan hal itu untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kita cuma qul Apakah kita pantas merasa aman? Wallah jemaah kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita insya Allah masuk surga, hada kiai insya Allah masuk surga. Ya kita, tapi jangan sampai seorang itu merasa kayaknya anak masuk surga. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang masuk Islam di masa Nabi Alaihissalam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Hidayah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia ini masih saudara sesusunya Uthman bin Affan radhiyallahu taala dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Dan Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah mengatakan kalau ketemu Abdullah eh, kalau ketemu Abdullah bin Sa'ad ini jamaah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sembunyi. Dia tahu darah dia sudah dihalalkan oleh Nabi SAW. Padahal penduduk Mekah semua dibebaskan. Ada beberapa orang yang dihalalkan darah. Dia bersembunyi, dia datang kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Bersama Uthman. Dia mau baiat masuk Islam lagi. Dia mau baiat sama Nabi SAW Gak diterima Dia mau lagi membaiat Dan Uthman bin Affan mengatakan Ya Rasulullah baiat dia Nabi nggak mau yang ketiga Nabi terima. Akhirnya pergi setelah bayat selesai. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya yang ada ketika masuk Islamnya, masuk Islam keduanya, kedua kalinya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah kata Nabi SAW Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtuluh. Apa di antara kalian enggak ada yang pintar kata pedangnya langsung ditep. Ini kata Nabi Alaihissalam. Kata para sahabat ya Rasulullah Kita nggak tahu Kenapa kok kok kok kok, kok, kok, kok tidak main mata aja sama kita Ini jawabannya sahabat Kata Nabi SAW Innahu layan bagi nabiin Antakuna lahu khainatul a'yun Nggak, nggak boleh Nabi itu main mata dalam hal seperti ini nggak boleh Baik, bagaimana akhir hidup dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ternyata dia masuk Islam yang kedua ini benar-benar Islam. Bahkan dia menjadi komandan-komandan perang yang pertama memimpin armada laut kaum muslim. Al-Imam Az zahabi menceritakan tentang dia. Abdullah bin Sa'ad ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Apa kata dia? Setelah mengikuti banyak peperangan, dia berdoa. Dia berangkat ke Palestina, amalanku itu subuh. Dia sholat dan dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Di situ Allah cabut nyawa. Makanya yang menjadi ukuran itu akhir dari kehidupan. Para ulama mengatakan Allah bin Sa'ad bin Abi Sarah akhir hidupnya husnul khatimah. Yang ketiga, yang keempat. Ketiga. Jamaah. Yang keempat. Saya yang mau nyebutkan tiga kisah yang sudah kita sebutkan. Nah, Fabel. <clears throat> Bal'am Masya Allah. Kayaknya hadiahnya harus besar. Barakallahu fikum. Iya, ini yang keempat jemaah. Yang gak nyatet ini kadang kalah. Empat tiga. Baik. Yang keempat. Jabalah ibn Aiham al Ghassan. Dia salah seorang raja dari Ras. Dia masuk Islam di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dia berada di perbatasan dengan Syamana. Afghanistan. Palestina, Syria. Kirim-kirim. Masya Allah. Baik, siapa yang menyebut dua lagi? Masya Allah, Barakallah fikum jamaah. Ya jemaah, masa perlu diingatkan kembali Syam itu adalah Yordania, Palestina, Syria sama Lebanon atau Lebanon. Itu Syam. Ini raja Arab yang berada di perbatasan dengan Syam. Dia minta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk datang ke Madinah. Umar bahagia sama. Seorang raja masuk Islam, bagaimana dengan rakyatnya kalau dia masuk Islam? Maka dia datang ke kota Madinah. Subhanallah. Dia datang membawa 500 pasukan berkuda ke kota Madinah. Itu Jabala apa? Iya Jabala bin Aiham pakai. Taj apa bahasa Indonesia? Apa yang di atas mahkota? Dia pakai mahkotanya, kuda-kudanya dengan emas-emas semua. 500 pasukan berkuda datang ke Madinah. Penduduk Madinah semuanya keluar. Karena mereka berbahagia dengan Islamnya seorang raja. eh dihormati sama Umar Khattab radhiyallahu taala anhu dan kemudian Jabalah berangkat umroh atau haji pada tahun itu. Ketika tawaf ada orang yang ninjek baju dia. Ninjek lihat sama Jabalah langsung ditampar sampai hidungnya patah. Akhirnya ini orang laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia laporan ya Amirul Mukminin, aku dipukul sama orang. Siapa itu? Raja. Dia oh, iya, dipanggil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Imma an turdiyahu wa imma an naqtassa minhu." Kau ada dua pilihan Jabalah kau bikin orang ini ridho artinya dia damailah nggak minta pesos kita baru mulai baru berapa menit ya Ma? ya Allah khair insya Allah kita azan dulu sholat lalu kita lanjutkan ya Ma. taruh belakang maju lagi bagian bagian terdepan boleh merapat lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabb alam semesta ini Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Dan salawat Serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk sayyidnya para rasul Dan untuk keluarga beliau Untuk sahabat-sahabat beliau dan semua orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jemaah kita lanjutkan kisah Jabalah Ibn al-Ayham Al-Ghassani. Insyaallah. Ada yang angkat tangan mau kasih hadiah. Nah, sampai mana kisah Wah Wah, disamakan aku sama dia. Aku raja dan dia orang pasaran. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Al-Islamu sawwa bainakuma." Islam sudah menyamakan kalian, enggak ada bedanya. Dan inilah rasa keadilan yang dirasakan oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasa keadilan. Subhanallah, Mereka melihat ini raja, ini orang atas, kan banyak sekali hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi Umar Khattab lah. Al-Islam semua bainakum. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita mencuri, kemudian dilaporkan sampai kasusnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang-orang yang berusaha untuk melobi agar tidak dipotong tangannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa kan nggak boleh kata dia udah sampai ke aku kalau sebelum itu nggak ada masalah hukum antara Fabalah bersari meninggalkan Mekah mereka murtad subhanallah bayangkan suatu saat Umar bin Khattab ngirim ternyata Jabalah ini setelah sampai mau lalu dia hidup lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang ini Jabal Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Cerita Umar baik. Akhirnya Jabalah menangis. Dia melihat bagaimana kehidupan dia kala muslim, hidup damai, tentram dan sekarang bergelimang harta tapi penuh dengan kekecewaan dan Akhirnya Jabalah menangis itu cewek-cewek biduan-biduan yang nyanyi-nyanyi disuruh pergi semuanya. Jabalah menangis dan dia pesan aku kirim salam kepada Umar bin Khattab dan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin bangga dengan Islamnya Jabalah. Tapi ternyata murtad. Dan akhirnya kisah itu sangat panjang sekali kesedihan Jabalah dan dia mati dalam kondisi murtad dia. Di surah Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khair ikma'an nabi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran dia. Kalau dia dapat kebaikan, dia terus di atas keimanannya. Dia terus beribadah. Tapi kalau dapat fitnah, dapat ujian, dapat cobaan, dia berbalik. Dan ada di antara kita yang seperti itu. Kalau lagi senang bahagia, masya Allah istiqomah dia. Tapi kalau dikasih musibah, dia tinggalkan keistiqomahan dia. Dia kembali kepada masa jahiliyah dia. Apa kata Allah? Khasirat ini akan merugi dunia dan akhirat. Antum jangan bayangkan orang-orang yang murtad itu hidup senang. Antum dengar kadang-kala katanya mantan ustadz jadi pendeta. Mantan seperti jadi ini, dia hidup bergelimang harta iya. Setelah dia keluar dari Islam, dia hidup bergelimang harta. Jangan dipikir dia bahagia. Lah, Allah katakan khasirat dunia wal akhirah. Dunia dia hidup melawan, melarang. Dengan segala kemewahan dia, wal akhirah dan dia akan merugi akhirat dia dan itulah kerugian yang nyata. Nasallahu tabaraka wa taala ayyahdiyana jami'an. Kita mohon kepada Allah agar menetapkan kita di atas agamanya. Baik. Cerita lain. Cerita yang keberapa? Kelima. Kelima. Ini seorang yang bernama Ar-Rajjal Ibn Unfuah Al-Hanafi. Hidup di masa Rasul SAW. Masuk Islam. Dia Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Rafi' bin Khadij seorang sahabat mensifati Ar-Rajjal bin Unfuah ini dia orang yang sangat tawadu yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Orang kalau melihat wajah dia, wajah itu penuh dengan kebaikan. Suatu hari, kata Rafiq bin Khadij, Nabi alaihi salatu wasallam keluar menjumpai kita. Dan di antara kita itu ada Ar-Rajjal. Ada Rajjal bin Unfuah Al-Hanafi. Lalu Nabi SAW mengatakan ahadu haula'in nafar finnar. Tuh, salah satu dari mereka yang duduk itu ada di neraka. Ini eh, Nabi mengatakan itu juga. Qala Rafi' Rafi' bin Khadij dia melihat kepada orang-orang yang duduk itu. Faidahum ternyata orang-orang yang ditunjuk sama Nabi itu adalah Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, Warrajal. Ada empat orang. Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail dan Ar-Rajal. Faja'altu anduru wa ta'ajjab. Aku ngelihat mereka ini dan aku heran ini empat orang yang ditunjuk sama Nabi Alaihissalatu mereka orang-orang soleh semua. Kalau memang ada preman satu, antum akan berpikir, oh kayaknya yang preman ini yang masuk neraka nih. Iya. Tapi Rafi bin Khadijah heran, siapa? Tapi kita tahu sabda Nabi Alaihissalatu adalah benar. Ketika Nabi Alaihissalatu meninggal dunia, irtaddat Banu Hanifah kabilahnya Ar-Rajjal ini murtad. Lalu aku cari tahu tentang Rajjal. Gimana Rajjal? Rajjal terfitnah, tergoda, kemudian dia bersaksi bahwa Musailamah Al-Kadzab adalah utusan Allah. Subhanallah. Di sini Rafi' bin Khadij mengatakan benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah ini pengaruh sahib dan pengaruh fanatisme. ar rajal dari Bani Hanifah. Musailam Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Dan dia berkata, ini dua dua kambing yang sedang beradu, ya aku pilih bersama Musailam Al-Kadzab. Maka kadang kala yang menyebabkan hidayah itu jadi hilang dari kita gara-gara fanatisme kepada kelompok. Nggak mungkin kelompokku salah. Nggak mungkin sukuku salah. Lah, ingat. Karena nas umat wahidah. Kita ini jamaah. Dulu umat yang satu. Kita kalau berbicara di Indonesia bineka tunggal ika. Kita bicara lebih dalam lagi. Bosnya kita semua dari Adam dan Adam dari tanah. Nggak ada satupun di muka bumi ini manusia yang anak keturunan kera. Nggak ada. Nggak tahu kalau ada yang setuju nenek moyangnya itu kera, tapi kita nggak. Semua kalian dari Adam dan Adam itu dari tanah. Maka ingat, dulu kita adalah umat yang satu di atas tauhid. Sampai tatkala terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi untuk menjelaskan mana yang benar. Ternyata orang-orang tersesat itu adalah yang menolak kebenaran itu. Setelah datang kepada mereka kebenaran itu. Datang jelas nih. Rejal berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Berjumpa. Dan di masa Nabi SAW, dia bukan orang biasa, bukan. Dia orang yang taat beribadah. Sampai ketaatannya itu tampak di wajah. Tapi bagaimana akhir hidupnya akhirnya murtad dan mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah enam Inwa mi'atai Jadi kitab Ibnu Kathir ini Al-Bidayah Nihaya ini bercerita tentang sejarah per tahun Tahun 200 apa yang terjadi Tahun 201 apa yang terjadi Tahun 202 apa yang terjadi Terus sampai masanya Ibnu Kathir meninggal dunia Dia ceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting Ibnu Kathir mengatakan masuk ke tahun 278 Hijriah Nah, antum Berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW alaihi 278. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun berapa? 11. Baik, dikurangin 11 berapa? Perlu kalkulator? Apa? Cuma kita udah jadi lemah. Apa? Hitung-hitungan kita cuma kecuali fulus. Baik. Kata Ibnu Katsir di sini Abdah langsung langsung apa namanya? Jatuh cinta Seorang mujahid, orang yang di medan perang tidak digodain sama setan. Oh mujahid sudah nggak ada godaan. Siapa yang bilang? Setan kepada ini perempuan dalam surat ini ilaik apa jalan supaya aku bisa sampai kepadamu? Lihat bagaimana bahayanya pandangan mata. Wallah jamaah, fitnah yang terbesar untuk umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lelaki adalah wanita. Bagaimanapun wanita itu. Jangan sampai antum berpikir enggak usah, ana sudah istiqomah, ana alhamdulillah melihat perempuan kayak ngelihat pagar rumah. Oke, okay. kalau kau seperti itu kau harus ke rumah sakit. Nah, lihat perempuan kayak pagar rumah cuma. Nggak ada godaannya itu tetap jauh, Tetap godaan. Dan ya, eh, di medan perang seorang mujahid visabilillah. Dia kirim surat gara-gara melihat. Awalnya semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati akhirnya turun ke tangan tulis surat. Kalau sekarang Masya Allah Dulu, dulu jamaah Kalau ada perempuan cantik Anda masih ngelihat dulu di Medina Puan lewat, ya pada pakai abaya perempuan itu Nanti ada lelaki yang Ngelempar Kertas Jalan Si perempuannya pura-pura Jalan, ada yang jatuh Nggak berpikir panjang jamaah. Tidak berpikir Allahu Akbar. Antum seberapapun ilmu antum, setinggi apapun, tapi kalau sudah urusan wanita, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, antum bisa bayang. Falamma hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga tertarik dengan perempuan. Kecuali karena Allah selamatkan dia Allah jadi selamat dia. Maka ya ada seorang yang sering ngomong sama anda dulu. Seorang ustaz, seorang yang masya Allah haji puluhan kali. Itu kalau dititipin uang satu miliar, insya Allah dijaga nggak? Terjaga insya Allah. Tapi dititipin anak perempuannya tetangga. Nah, jangan. Nah, Cemin yang lewat, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk, ma fa'ala siyamuk, wa jihaduk wa salatuk, kata dia. Wahai fulan, mana solatmu, mana bacaan Qur'anmu yang biasa kau baca? Apa yang dilakukan dengan bacaanmu? Dengan solatmu, dengan puasamu, dengan jihadmu? Apa kata Abdah? I'lamu. Kul kalau aku sudah lupa Al-Quran semuanya. Illa qawlahu di surat Obama wadul ladina kafaru law kanu muslimin. tu orang-orang kafir itu berharap kalau dia jadi orang Islam. Itu yang diharapkan oleh abjad. Ini ayat amakan wayat yang membuat kita ini terlambat taubat itu angan-angan. Kita berharap insya Allah enggak, insya Allah akan taubat, insya Allah bulan depan, insya Allah nanti, insya Allah nanti. Itu karena ada angan-angan fasaufa ya'lamun. Kata Allah mereka bakal tahu nanti. Nauzubillah Allah minal khudran jemaah. Allah ini mujahid fi sabilillah. Yang sudah berulang kali yang punya hafalan Quran, yang sering sholat, puasa Masya Allah. Tapi ternyata akhir dari hayatnya gara-gara perempuan. Maka hati-hati dengan fitnatun nisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan An-nadhratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah setan yang beracun. Antum tahu beracun? Kalau anak panah itu nggak ada racunnya, antum mungkin terluka, dicabut anak panah itu selesai, diobatin aja. Tapi ketika anak panah beracun, hai padahal anak panah itu hanya meleset tidak kena tapi tergores aja tapi ada racun di sana Tep, eh, racun itu berangkat kemana ke hati ke jantung jadi antum cuma ngelihat perempuan lewat selesai udah antum nggak kepikiran malam mau sholat malam Allahu Akbar anaknya siapa Itu namanya beracun. Artinya orangnya sudah pergi, perempuannya sudah pergi, tapi racunnya tetap ada. Dan itu fitnahnya. Hati-hati dengan fitnah itu bisa Baik, yang terakhir. Kisah yang terakhir, yang ke tujuh. Kisah Abdullah Al-Qasim. Ini seorang alim ulama pada abad ini dia hidup di masa gurunya Syekh bin Uthaymin, Syekh Saadi. Dia ini sekolah di Mesir. Dia termasuk seorang alim ulama yang terkenal di negeri Arab, di Arab Saudi dan terkenal di Timur Tengah Orang-orang yang hidup di masa dia senantiasa melihat Abdullah ini bawa kitab dan orang ini suka membaca Sahih Al-Bukhari. Dia itu banyak menulis kitab tentang bagaimana membela Islam, membela dakwah salafiyah, bagaimana dia membantah orang-orang yang tersesat. Dan dia memiliki kitab dua jilid kitab ini besar dan kitab ini terkenal sekali. Judul kitab itu adalah As-Sira Bainal Islam Wal Wathaniya As-Sira Bainal Islam. Itu judul kitabnya. Terkagum-kagum dengan dan pujian untuk dulu mungkin belum ada medsos. Sekarang kalau anda lihat pujian pujian orang mereka padahal apa sebenarnya Abdul Qasim? Pujian yang diberikan oleh Imamul Haram, Imam Masjidil Haram dan mudir dari Hadis di Mekah, mudir direkturnya Ma'had Darul Hadis yang ada di Mekah. Dipuji dengan pujian Masya Allah Pembela sunnah, penegak kebenaran Orang yang tidak takut dengan hujatan orang Bahkan ada yang menulis bahwasanya ini Abdullah Al-Qasimi dengan kitabnya As-Sira Baina al Islamul wal Wathaniyah dia sudah membeli tiket untuk masuk surga dari hebatnya orang ini. Sampai dikatakan nggak ada yang bisa nyaingin dia kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari bagusnya tulisan-tulisan dia dan banyak sekali buku dia. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia nulis buku. Dia nulis makalah-makalah. Akhirnya dia terkenal di Mesir, di mana tulisan-tulisannya dimuat di koran. Di antara yang dia tulis dia mengatakan ini sebelum uh, sebelum dia murtad dan setelah dia murtad. Dia menulis kitab judulnya Mushkilat Al-Ahadith An-Nabawiyah. Permasalahan-permasalahan hadith hadith Nabi. Di awal kitabnya dia tulis di mukaddimahnya, Allahumma Inna nas'alukal iman wa tumaknina. Ya Allah, kami memohonmu keimanan dan kedamaian. Wa na'udzubika Allahumma minasyakki wal hirah. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan dan kebingungan. Wa nuhdi laka atammal hamdi was sana. Ya Allah, kami menghadiahkan untukmu pujian yang paling sempurna dan sanjungan. Lalu dia mengatakan, "Fahadha bayan li ahadith sahihah." Ini adalah penjelasan tentang hadis-hadis sahih yang membingungkan ulama-ulama besar. Sebagian mendustakan hadis-hadis itu dan sebagian barang orang awam jadi menolak hadis-hadis yang sahih karena ilmu mereka tidak sampai. Fazada kalamuhu ahli syakki syakkan wariba. Akhirnya orang-orang yang ragu jadi tambah ragu dengan Islam. Gara-gara hadis-hadis itu. Wa au dia mengatakan wa dhalla fariqun fi syakki wal hirah sebagian orang tersesat dalam keraguan dan kebingungan. Faraghiba anid din. Lalu gara-gara hadis-hadis itu sebagian jadi nggak suka sama agama. Wa awghala fi syahawati wal maladzat. Dia hidup tenggelam dalam syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wa nahnu ini tulisan dia jemaah. Wa nahnu dan kita nas'alullah salamata min dzalika kulli. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Kama nas'aluhu lana rasyad wal hidayah. Kita memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah. Fima fa'alna fima sawfa naf'al. Apa yang akan yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ini tulisan dia sebelum dia dapat sebelum dia murtad dia menulis tentang bantahan terhadap orang-orang tersesat kepada orang-orang ateis, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, masya Allah. Lalu apa kata dia? Dia menulis makalah dengan judul Ghar Hira tentang dia mengatakan judul-judul tulisan dia fi ghari hira lam ajid al ilah walal malam yang mengatakan di gua Hira aku tidak temukan Tuhan dan malaikat. Tulisan dia. Ini kayak orang-orang liberal sekarang tulisannya modelnya model kayak gitu. Apa kata dia? Zahabtu ilal ghar. Aku berangkat ke gua Hira. Ghar Hira. Guanya Muhammad, nggak ada lagi sallallahu alaihi wasallam. Guanya Tuhannya, guanya malaikat, ilal gharil abis al ba'is al ya'is. Ke gua yang cemberut, yang putus asa, yang buruk, zahabtu ilai istijabatan lil awamin. Aku berangkat ke gua itu karena ada perintah di sana. Dakhaltul aku masuk ke gua. Dakhaltuhu tu. Aku shock ketika masuk gua itu. Aku malu ketika masuk gua itu. Aku malu kepada diriku, kepada kaumku, kepada agamaku, kepada sejarahku, kepada Tuhanku, kepada nabiku, kepada bacaan-bacaanku dan hafalan-hafalanku. Ahadza gharun Apakah ini gua Hira? Yang di situ bersembunyi Tuhan sepanjang sejarah. Nauzubillah min dzalik. Enggak percaya sama Tuhan di akhirat. Enggak Padahal dia dulu yang disanjung-sanjung oleh Imam Masjidil Haram. Tentu bisa bayangin, kalau yang nyanjung orang awam itu biasa. Ini yang nyanjung dia adalah Imamul Masjidil Haram. Tapi setelah itu dia murtad. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min khudlan. Baik, sekarang kita berpikir. Jaga hidayah. Yang udah dapat hidayah gimana agar dia mati husnul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berhenti jemaah. Allah katakan janji. Jadi penyebabnya orang-orang yang istiqomah kemudian dia murtad, kemudian dia yang pertama karena Allah menentukan hal itu. Allah Al-Maidah 4. Kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu" menyesat engkau tidak memiliki kekuatan apapun. Ulaika alladzina lam yuridillah an yutahhira qulubahum. Tu orang-orang adalah orang-orang yang Allah tidak ingin menyucikan hati mereka. Di dunia di dunia. Allah tidak ingin menyucikan qulubahum. Allah tidak menyucikan hati mereka lahum fid dunya khizyun. Maka di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Gara-gara tadi dia murtad. Setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini poinnya yang awal tadi Anda sampaikan bahwa kita dapat hidayah itu karena Allah. Jangan merasa kau sudah berbuat baik kepada Allah. Jangan merasa aku dengan sholat aku telah berbuat baik kepada Allah. Enggak, Allah yang berbuat baik sama kau. Jadi orang bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud bisa di mimbar ini, di masjid ini sama dia. Azaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian orang yang jadi suci dan jadi. Masya Allah banyak. Allah kalau Allah tidak memberikan karunia satu pun tidak ada penduduk Indonesia yang taat kepada Allah. Maka Allah katakan walakin yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Makanya kita nggak bisa mengatakan kenapa fulan kok dapat kok nggak dapat hidayah. Itu Allah. 99 orang plus satu jadi 100 dapat hidayah. Isinya itu harus tahu. melihat seorang preman mungkin begal, mungkin dengan tato di tubuhnya. Antum pikir ini kayaknya penghuni neraka subhanallah. Tanda-tanda penghuni neraka kelihatan di dia. Orangnya sombong macam-macam, bisa jadi dia dapat hidayah dan antum yang masuk neraka. Nauzubillahi minannar. Maka di sini Allah mengatakan walakin Allah yuzakki man yasha. Jemaah menjaga hidayah ini sampai mati berat. Sering kita dapat wejangan dari guru kita. Memulai itu gampang. Tapi melanjutkan ya, menjaga sampai melanjut menerah. Tapi kalau untuk istiqomah yang katakan walakin Allah yuzaki yasha wallahu samiun alim. Ini yang pertama. Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah. Berarti kan kita harus minta. Kenapa tiap hari kita nggak berhenti jemaah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Cuma sayangnya banyak dari umat Islam yang membaca ihdinas siratal mustaqim, hatinya tidak bersama dia. Padahal Allah dari hati orang yang lalai dan lengah. Lalu kita kondisi kita baca ihdinas siratal mustaqim itu udah lupa. Jadi sekedar lewat aja. Sebagian orang sholat sampai Assalamualaikum itu hanya rutinitas, tidak ada hatinya dalam sholat Maka tolong tatkala engkau mengatakan iya karena budua iya karena sa'i Di situ kau mengatakan Kaur itu, antum tahu surban ini diikat. Haur itu membuka surban itu. Hanya berlepas diri dari yang awalnya istiqomah. Wallahi na'udzubillah min dhalik. Kemudian nih, hal kedua. Sisi-sisi hidayah belum sempurna ada di diri. Sisi hidayah itu belum sempurna ada di dia. Kenapa? Kalau sempurna dia gak mungkin tersesat. Allah mengatakan waman yahdillah famalahu min mudil. Yang sering dibaca oleh khatib juga man yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa nyesatkan dia. Tapi hidayah yang ada di dia ini belum lengkap, jangan. Masih banyak hal-hal lain yang ada di hati dia. Abu Sulaiman Ad-Darani dia mengatakan innama raja'a man raja'a qabla al-usul walau wasalu ma raja'u. Orang yang yang berpaling dari istiqomah ini. Mereka kembali padahal dia sudah berjalan di atas jalan istiqomah lalu balik penyebabnya karena dia memang belum nyampe. Dia kembali itu karena belum sampai. Kalau sudah sampai nggak mungkin kembali. Jadi kalau hidayah itu sudah full sempurna nggak mungkin kembali. Maka tugas kita menjaga hidayah itu adalah menyempurnakan yang kita cari. Bukan sekedarnya. Maka antum yang nuntut ilmu khususnya. Sempurnakan nuntut ilmu. Biasanya orang yang separuh-separuh itu. Itu Abdullah Al-Qasimi. Sampai ngarang kitab-kitab macam-macam. Iya tapi ada sesuatu di hati dia yang Allah tahu. Di sini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada orang yang beramal amal kebajikan hatta sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira kecuali satu hasta fayasbik alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha dia tinggal satu hasta mau masuk surga di situ dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka itu sudah ketentuan Allah tapi ada orang yang subhanallah, semasa hidupnya mursal, semasa hidupnya preman, Gak pernah sholat macem-macem. Tapi tahu-tahu di akhir hidupnya dapat hidayah jemaah. Bahkan belum pernah mengamalkan amal kebajikan sedikit pun. Seperti yang membunuh 100 orang, antum bayangin. Antum kalau mendengar ini nih pembunuh, ini sudah bunuh 20 orang. Antum akan berpikir orang ini orang buruk. Tuh membunuh dosa besar. Betul yang kau ucapkan. Tapi ternyata ada orang yang membunuh 100 orang Allah kasih hidayah dan dia belum beramal soleh sama sekali kan? Sama sekali belum. Cuma dia mau pindah dari kampungnya ke kampung yang lain meninggal dulu. Berkaitan dengan Abdullah Al-Qasimi yang terakhir, para ulama yang mengikuti perkembangan dia menyebutkan Abdullah Al-Qasimi ini orangnya sombong dengan keilmuannya. Dia menulis bait-bait syair yang menyebutkan nggak ada yang bisa menyaingin dia. Kalau bertanya tentang kecerdasan, ya siapa lagi kalau bukan anak? Selalu mengatakan anak-anak. Dan ini ada di diri kita kadangkala. Khususnya yang sudah ngaji. Kita tahu bahwa saya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibir. Tidak ada tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Maka ini berbahaya sekali, jemaah. Tatkala engkau GR dengan amal kebajikan, merasa telah ya telah baik. Dan Allah akan menguji kita untuk membuktikan kebenaran kita. Maka tadi sempurnakan hidayah itu sifat-sifat buruk penyakit-penyakit hati hilangkan hasad ya Allah Akbar jemaahnya iri, dengki, meremehkan orang lain, bangga dengan amalannya, Allah belum tentu diterima. Orang-orang yang beramal soleh itu diterima amalannya karena mereka takut tidak diterima. Allah terima amalan mereka karena mereka takut tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima dari kami ya Allah Engkau maha mendengar dan maha mengetahui Kita bagaimana takutnya Nabi Ibrahim dengan anak keturunannya Rabbi junubni wa baniya an na'budal Ya Allah jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala Nabi Ibrahim takut ya Pak Kita kadang-kadang merasa nyaman Anakku sudah di pesantren Anakku aduh alhamdulillah hafid sekian hafid sekian Siapa yang tahu dengan akhir hayat dia maka di sini seorang perlu takut dan hilangkan rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati. Kau perlu takut sama Allah selalu. Allah mengatakan ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman kemudian kami tidak menfitnah mereka? Kami tidak uji mereka. Benar nggak keimanan dia? Kita lihat jabalah. Allah uji, dia masuk Islam, Allah kasih ujian sama dia. Kuat nggak dengan ujian itu? Abdah bin Abdurrahim digodain dengan wanita, kuat nggak dengan ujian itu? Itu untuk membuktikan keimanan kita, Makanya kita perlu terus memperbaiki sisi-sisi mana di hati kita yang perlu diperbaiki. Terus jamaah. Yang ketiga, Para ulama menjelaskan bahwasanya dzunubul khalawat tuaddi ilal intikasa. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita sendiri itu yang menyebabkan orang akhirnya berpaling dari hidayah. Dosa. Kita kadang-kala menampakkan kebaikan sama orang. Tapi tatkala sendirian, Allahu Akbar. Makanya ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika nggak ada orang kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus soleh subhanallah. Bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari ketika pagi hari. Dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya. Seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam matanya merah, masya Allah, bang matanya kok merah? <clears throat> Iyalah kita sholat malam. Seperti itu. Yang puasa Daud kelihatan lemes, bang. Kok lemes bang? Alhamdulillah, mulai dua tahun anak puasa Daud. Ada apa? Dia tanya kau lemes kenapa? Aduh ya mungkin aku kurang makan. Selesai. Kan memang kau kurang makan. Tapi bicara tentang dua tahun puasa Daudmu bisa habis pahalamu nanti jemaah. Maka tolong jemaah kita nih berusaha untuk ya kita ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Itu fitrah manusia yang baik ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi kau harus punya amal kebajikan yang kau lakukan sembunyi-sembunyi. Yang tidak ada penduduk bumi ini yang tahu. Amalkan jemaah. Apa sejak sekarang Masya Allah Berbuat baik sembunyi dapat cerita jadi kata dia Ustaz Banyak rumah janda-janda itu Tiap bulan Malam hari itu di bawah pintu ada amplop Jadi di bawah pintu itu ada amplop Setiap bulan ada mengirim Gak ada yang tahu jamaah Sampai yang memberi meninggal dunia Ketika yang memberi meninggal dunia Orang jadi bingung Kok gak ada lagi ya Amplop itu katanya Ternyata yang memberi meninggal dunia. Dia sembunyikan amal itu sampai mati. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dan ini yang menyebabkan kita istiqomah. Artinya kebaikan kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji orang. Wah. Wow. Tidak sedikit dari orang-orang yang tatkala istiqomah yang tatkala dapat hidayah yang dulunya dari ya tidak baik ya kemudian dia berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu di perjalanan hidupnya dia diuji sama Allah dengan ujian yang berat tapi tatkala dia ikhlas lillahi taala dia punya amal-amal ketaatan tersembunyi di situ husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah maka terus antum berdoa mohon sama Allah SWT Takut artinya walaupun kita sudah taat Kita sudah ngaji ke masjid Kita sudah Masya Allah dilihat orang Kadang-kadang disuruh jadi imam ya Masya Allah fulan, Masya Allah anak-anaknya soleh soleha Masya Allah Tapi tetap kau perlu takut Karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan Berlindunglah dari su'ul khatimah Dan mohonlah kepada Allah husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat orang takut kepada Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Allah. Kalau ada yang bacain ahsan, bacain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan yang menarik. Kapan kita tahu dapat hidayah dan apa perbedaan hidayah sama taufik? Sekarang kalau kita lihat di masyarakat, kalau laki namanya taufik, kalau perempuan namanya hidayah. Enggak, ini ini di masyarakat, anak belum sebutkan jamaah. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah berbicara dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman la innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Banyak tentang hidayah. Ternyata hidayah ini Para ulama menjelaskan hidayah ini ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Al-Quran ini hidayah untuk seluruh umat manusia. Artinya hidayatul irsyad, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan dan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Tapi ternyata tidak semuanya dapat hidayah. Jadi hidayah itu taufik itu artinya orang itu bisa menerima hidayah dan mengamalkannya. Itu hidayah itu taufik. Memberikan hidayah kepada kaumnya, apa semuanya masuk Islam? Enggak. Bahkan Allah mengatakan, Innaka la tahdi man Engkau Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksud hidayah itu adalah Taufik itu arahan dari Allah yang menyebabkan orang bimbingan dari Allah sehingga orang itu mau mengamalkan. Jadi itu artinya taufik. Kalau hidayah sia saja itu penjelasan aja. Apa beda atau kapan kita tahu kita dapat hidayah? Tergantung apa yang dimaksud tadi. Kalau hidayah hidayatul irsyad yang artinya petunjuk cuma arahan, semuanya dapat. Ustadz menjelaskan khotib Jumat itu memberikan hidayah, memberikan arahan kepada tapi bimbingan sehingga kita bisa mengamalkan itu Itu yang disebut taufik Maka di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam Beliau meminta Allahumma inni as'al thabata Fil amr wal azimata ala rushd Ya Allah, ya Allah kami mohon kepadamu Ketetapan di atas semua urusan Wal azimah ala rushd Dan keinginan tekad yang kuat di atas petunjuk Orang dapat petunjuk nih, Mas, sholat malam itu pahalanya besar. Ini petunjuk. Oh, masya Allah. Dua orang dikasih itu, yang satu sholat malam, yang satu tidur. Dua-duanya dapat itu irsyad. Tapi yang dapat itu taufik satu. Sehingga dia mau mengamalkan. Itu yang disebut itu taufik. Hada wallahu alam apa yang sebaiknya dilakukan jika kita mendapatkan hidayah namun keluarga kita belum? Bagaimana cara memberitahu kawan-kawan minggu? Masya Allah. Ya ini ini pertanyaan yang sering ditanyakan jamaah. Karena terus terang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir di setiap keluarga ada satu yang dapat hidayah, ada satu yang ngaji. Tapi masalahnya keluarganya belum pada tahu tentang apa yang telah dia pelajari. Mungkin mereka tahu tapi mereka tidak mau mengamalkan. Posisi orang yang baru ngaji yang dapat hidayah ini berat. Karena dia sendirian. Tapi jangan takut. Anak pernah dikasih nasihat sama supir taksi. Bayangkan. Di Medina sana. Taksinya ini taksi taksi pickup dia. Orang tua sudah. Dia tanya, dari mana nih? Kata dia. Dari Indonesia kata dia. Masya Allah. Gimana dakwah di Indonesia? Kita sampaikan berat perjuangan di sana ini macam-macam karena banyak orang yang tidak mengerti. Apa kata orang? Jangan takut kau. Kau ikhlaskan niatmu buat Allah. Kau tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah sendirian di tengah-tengah Mekah, tempat orang-orang jahiliyah. Kalau dia ngomong penduduk negerimu ya insya Allah tidak seberat penduduk Mekah di masa itu. Maka kau ikhlaskan niat buat Allah, ini yang pertama ikhlas niat. Yang kedua, kau amal kenapa yang kau ketahui. Karena hikmah itu adalah ilmu dan amal soleh. Sebagai diantara kita ilmunya jangan ditanya. Masya Allah. Tapi akhlaknya yang buruk. Kadangkala Pulang dari masjid, lihat sohibnya, salaman. Yang disalami yang pakai jenggot doang. <laughs> Ini nggak pakai jenggot, nggak nggak jadi salaman. Masya Allah, bener jemaah, ini akhlak yang buruk. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi bersabda, Afsus salam alaman man ta'rif Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan Islam ini. Kita kadang-kadang seperti itu. Maka tatkala engkau di rumah pulang bawa lentera ini, kau harus paham di mana meletakkan lentera itu. Jangan terang-terang takut kebakaran nanti. Iya, antum mulai pelan-pelan ngobrol dengan hikmah dan kebenaran niat seseorang itu terbukti dari doa kalau dia memang kepingin keluarganya dapat hidayah, di siang hari dia berusaha untuk menebar hidayah ini, berbagi hidayah ini. Di malam hari dia rukuk sujud berdoa, minta hidayah buat orang yang dia dakwai. Berarti dia serius minta itu. Kadang-kadang kita kan enggak. Anak yang penting sudah sampaikan. Mau ikut tidak ikut, Allah yang memberikan hidayah. Iya betul. Tapi kau doa minta sama Allah buat mereka dan akhlak jamaah akhlak. Nabi alaihi salatu wasallam sebelum berdakwah di kampungnya sudah dikenal Al-Amin. Kalau kita tanya sama orang Mekah di masa Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang terbaik di Mekah? Apa kata mereka? Muhammad sallallahu Akhlak perilakunya oh, semuanya baik. Kita kadang-kadang baru ngaji, masya Allah. Kayak orang baru belajar pencak silat lah Itu pohon pisang di depan rumah sampai roboh. Sampai orang tua ngomong, ya Allah nak itu ibu nanam bertahun-tahun kau robohkan. Biar tahu kekuatan anak. Ya. Pohon bisa. Ini yang kadang kala salah di masyarakat ya. Maka tolong, ketika engkau dapat ilmu, jadilah seperti padi. Tuh guru kita dulu ngasih tahu, ilmunya ilmu padi. Padi itu ketika kosong, Masya Allah. Ketika berisi dia terus, terus merunduk, merunduk, merunduk. Ketika itu dia bermanfaat buat orang. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada kerabat. Ya. ya, ya, contoh-contoh ringan yang sering saya sampaikan. Kau masuk rumah, lihat sandal di depan rumah itu kan menghadap ke rumah. Kau balik dia supaya menghadap orang keluar langsung pakai sandal. Orang tua melihat itu dia udah berasa, oh anakku berubah, jadi lebih baik. Ketika makan bersama, dia menyuguhkan buat abahnya, "Bah, abah mau yang ini, bah. Ma mau yang ini, ma." Dia abahnya bingung, biasanya ini cari yang paling enak, sekarang malah makannya terakhir dia. Betul. Air buat abah ibu, ibunya ke ya. Sehingga orang tuh lihat insya Allah ini pelajari anakku ini benar. Karena perubahan sikap itu adalah perubahan yang dilihat oleh mata. Kalau perubahan ilmu, siapa yang tahu? Orang masuk surga itu karena ilmunya apa? Karena amalannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Pahala balasan buat mereka karena apa yang mereka amalkan, bukan karena apa yang mereka ketahui. Dan kita kadang-kala -kadang ilmunya jangan ditanya, tapi pengamalannya yang kurang. Maka tolong ilmu tanpa diamalkan seperti pohon ada buahnya. Kita ini nggak akan ditanya jemaah. Kadang-kala -kadang ditanya oh Ustaz waktu di Medina akhlaknya dapat berapa Ustaz? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Kan ada pelajaran akhlak kan dapat B, dapat apa itu kan ada di rapot. Apa orang akan tanya sama antum? Dia cuma akan melihat, Oh, ini kayaknya bayar dapat ijazah dia. Kelihatan. Dari perilakunya nih jazahnya beli nih dia. Maka tolong tunjukkan itu kepada keluarga, terus berdoa ya, yang yang sopan sama yang lebih tua, dengan yang anak-anak sayangin, jangan sok. Kadangkala -kadang terus terang, anak, anak merasakan, anak merasakan dosa sama ibu. Anak pernah dulu pulang dari pesantren, lagi ribut sama ibu, ya debat tentang satu masalah, lalu anak mengatakan, mah ini ada dalilnya, masya Allah. Orang tua kita nggak tahu dalil, jemaah. Orang tua kita tahu kita ini anaknya dia dan harus taat dan patuh sama orang tua. Maka bahasa-bahasa seperti itu tolong dihindari sama orang tua. Karena mereka tidak butuh dalil. Dia butuh anaknya baik sama dia. Setelah itu, kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat, ya ma, aku baca sesuatu nih ma. Coba ma bagus banget nih ma. Seperti itu aja. Tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita. Enggak. Dia guru kita. Sampaikan abah Umi, Ana bisa ruku, bisa sujud karena bimbingan abah sama Umi. Ana bisa ngaji karena abah sama Umi yang bimbing Ana. Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa dan budi besar kepada antum. Bukan antum merasa berjasa sama mereka. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendengar begitu besar dari Pak Ustaz ceritakan, apakah mungkin itu semua karena sebuah takdir? Apakah mungkin Ustaz Sunan pun bisa seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Apakah yang harus kita lakukan agar tetap bisa istiqomah sampai kita meninggal dan tidak seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Barakallahu fikum. Kalau kita bicara takdir, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Dan takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak tahu jemaah. Kapan tahu takdir? Ketika sudah terjadi. Antum sekarang mau keluar rumah nih. Keluar rumah, Allah anak takut takdirnya tabrakan. Mana antum? Antum takut takdirnya tabrakan. Kalau antum takdirnya tabrakan, antum akan keluar dan tabrakan. Tapi kalau antum nggak tabrakan berarti antum di rumah, pun tidak akan keluar rumah. Jadi takdir itu ketahuannya setelah peristiwa itu terjadi. Maka semua yang terjadi tujuh kisah itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi di ciptaan Allah sesuatu yang Allah tidak takdirkan, tidak mungkin. Tugas kita dengan takdir itu beriman dan tidak membicarakan takdir. Artinya seperti seorang pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mencuri dan dia mau dipotong tangannya. Apa kata pencuri ini? Ya Amirul Mukmin, aku mencuri karena takdir Allah. Benar enggak? Benar. Kata Umar bin Khattab, ya aku aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Ini peristiwa sampai terjadi potong. Nah itu karena takdir Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak mungkin tanganmu dipotong. Nggak mungkin. Jadi ingat, jangan berdalih dengan takdir. Karena itu sudah terjadi, tugas seorang mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau ada takdir, ya kita bersabar. Makanya disuruh berdoa terus mohon sama Allah. Tadi yang sampaikan hadis Nabi alaihi wasallam fayasbik alaihi kitabnya orang beramal dengan amalan penghuni surga Ternyata catatan dia mendahului dia dan dia beramal dengan amal penghuni neraka lalu masuk neraka. Tapi takdir Allah itu kita tidak tahu jangan. Terus ditanyakan apakah mungkin Ustaz Sunnah bisa? Subhanallah, sahabat berjumpa dengan Nabi Alaihissalam. Maka yang anak katakan benar-benar menakutkan jemaah. Fal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bahkan dia penulisnya Rasulullah SAW. Artinya dia bukan sahabat biasa. Dia dekat sama Nabi alaihissalatu Itu pun bisa murtad jemaah. Apa yang dikatakan Ustaz Sunnah? Abdullah Al-Qasimi yang mengarang kitab As-Sira' Bainal Islam wal yang tadi disebutkan. Bagaimana pembelaan dia kepada dakwah salaf bukan orang biasa nih jemaah. Yang memuji dia itu imam Masjidil Haram. Akhirnya dia jadi ateis tidak percaya dengan Tuhan. Jemaah. Maka semua itu mungkin terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya takut sama Allah. Makanya orang semakin berilmu itu semakin takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba dan para ulama. Mereka terus takut. Tidak merasa aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya sholat. Maka di sini, kalau kita dapat ilmu, diamalkan. Babir sampai bengkak kakinya saat ketika ditanya, kan sudah diampuni dosa saya. Apa kata beliau oleh salat afala akun abdan syakur. Apakah batas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah swt. wa taala? Hadza wallahu a'lam pertanyaan terakhir mengingat waktu bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menjaga hidayah dan mati dalam keadaan Masya Allah Ya udah dijawab tuh pertanyaan <laughs> Baik Ana mau kasih hadiah Masya Allah Yang menyebutkan tujuh kisah Masya Udah dapat hadiah? Hidayah udah oh, antum tadi Antum Belum yuk tujuh kisah tadi nggak apa-apa dibaca. Masya Allah. Siapa? Bal'am bin Ba'urah, ya. Nasrani yang hafal Ali Imran yang masuk Islam di jamaah ya dari Bani Najjar. Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tapi dia murtad kemudian Islam lagi dan mati dalam kondisi sedang Assalamualaikum dari sholat subuh. Baik. Jabalah bin Ayham Al-Ghassani Ar-Rajjal bin Unfwa Al-Hanafi Abdah bin Abdul Rahim Abdullah Al-Qasimi Barakallahu fikum Masya Allah Baik, jadi kajian kita membahas tadi bagaimana kita istiqomah menjaga hidayah itu Anda sampaikan tadi Perbaiki niat kita yang kedua, amalkan yang sudah kita ketahui. Kemudian terus berdoa penuh ketakutan. Semoga Allah Jalla Jalaluh Jamaah mematikan kita di atas agamanya dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Artinya antum ketika melihat fulan, ya Allah mudah-mudahan fulan ya Allah husnul khatimah. Sehingga antum doanya diaminkan oleh malaikat. Ketika antum melihat orang yang preman macam-macam hidayah. Itu malaikat mengamin berdakwah, nggak main-main. Itu yang mungkin bisa sama jamaah. Dia buat yang paling tua jamaah. 10 jamaah. Berapa Bapak? 75 jamaah. Masya Allah. 75 masih ngaji jamaah Masya Allah. Ada lagi di atas 75? 76. Aduh Pak, ada yang 76 ternyata. 5 yang 76 Hah? Tong kita